Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah kembali kita lanjutkan membaca Sama'il Nabi karya Imam Tirmidzi dengan penjelasan dari Sa'ab Razak Al-Badar hafizallahu taala. Dan hadis e, selanjutnya hadis yang ke-121 dari Iyas bin Salamah ibn Al-Aqwa dari ayahnya Salamah ibn Al-Aqwa. Salamah mengatakan adalah Utsman ibnu Affan radhiallahu anhu yaktazir memakai izar, memakai sarung ila ansafi saqaihi sampai separuh dua betisnya. Wakal Utsman mengatakan hak ada demikian kanat adalah izratu sahibi sarungnya sahabatku yakni Nabiya sallallahu alaihi dan yang beliau maksudkan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Catatan kaki namun sanatnya di sananya terdapat Musa bin Ubaidah yang dia adalah perawi yang daif. tazir ila ansafi saqaihi artinya memakai izar sampai separuh betisnya. Kemudian beliau mengatakan demikianlah izratu sahibi yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Izrah adalah masdar hay'ah. Artinya sehingga demikianlah hayah bentuk bersarungnya sang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ziru bersarung ujung sarungnya adalah setengah betisnya. Kemudian dari Hudayfa ibn Yaman beliau mengatakan satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegangi otot betisku atau betisnya fakal lantas Nabi mengatakan inilah tempatnya ujung sarung yaitu setengah betis. Fa'in abaita jika engkau enggan fa'as falu maka yang lebih rendah. Jika engkau enggan maka tidak ada hak bagi ujung sarung pada mata kaki. Hadis ini juga diatkan oleh Musanib itu Tirmidzi di jamiknya serta Ibnu Majah dalam sunannya. Dalam sanannya terdapat Abu Ishaq dan beliau adalah mudallis. Dan di riwayat ini belum menggunakan kata-kata an. Tadi an Abi Ishaq an Muslim bin Nadir. Sehingga berarti da'if. Demikian juga dalam tes ini terdapat perawi namanya Muslim bin Nadir, dia statusnya makbul. Dan yang dimaksud dengan makbul adalah eh, la yuhtaju bi hadisihi, riwayat hadis yang tidak bisa dipakai sebagai hujah illa idza wujida man yutabi'uhu alaihi kecuali jika memiliki penguat. Kesimpulannya hadis ini juga dhaif. E, betisku atau betis Nabi di sini ada ragu-ragu dari salah satu perawi. yang dimaksud dengan abdullah adalah asyaham. Adalah lemah al-mutamasik yang saling kuat menguatkan khalfasak yang ini ada di belakangnya tulang betis. Ya'lu nisfasaki yang dia ini menutupi separuhnya setengahnya betis bil qalil sedikit. Kama yadulu ala dalika, kama yadulu dalika semangat ditunjukkan oleh hadis Abu Hurairah radhiallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Bahasanya sarungnya seorang mukmin sampai otot dua betisnya. Summa ila kemudian di bawahnya adalah pas setengah betis. Sehingga berarti otot betis itu sedikit di atasnya setengah betis. Summa ilal ka'bain sampai mata kaki. Famakan asfala min dalika. pun yang lebih di, lebih rendah daripada mata kaki, maka itu di neraka. ke Imam Ahmad. Maka kalau pakai hadis ini, red, uh, Imam Ahmad ini, kalau pas mata kaki itu masih boleh. Yang tidak boleh adalah di bawah mata kaki. Tapi kalau kita pakai riwayat hadis 122, yang tadi dikatakan hadis yang kesimpulannya dhaif maka dikatakan bahasanya pas mata kaki itu tidak boleh fala haqqalil izari fil ka'bain tidak ada hak pada ujung sarung fil ka'bain pada pas mata kaki Ya, maka tentang pas mata kaki, gimana kalau ujung kain itu pas mata kaki? Maka kita jumpai ada dua riwayat. Ada riwayat yang mengatakan tidak boleh. Falahakolil izar fil ka'bain. Namun ini riwayatnya daif. Dan ini riwayatnya daif. Dan terdapat riwayat yang menunjukkan boleh. Terdapat riwayat yang menunjukkan boleh. Itu riwayat Imam Ahmad. Suma ilal ka'bain. Kemudian pas mata kaki. Dan pas mata kaki. Famakana asfali mendalik. Nah, yang di bawah mata kaki yang nah, itu yang tidak boleh. Ya. Walhasil kesimpulannya ya yang terbaik adalah menghindari kain yang pas mata kaki minimal mimbab man ro'a haulal hima yaqa'u fihi. Siapa yang dekat-dekat dengan daerah larangan, maka ada harapan besar dia akan terjumus ke dalamnya. Namun seandainya ada ini tentu E, kesimpulan ini adalah kita pakai untuk diri kita sendiri. Untuk internal. Adapun untuk membaca perbuatan orang lain, ya, maka kita ya, maka sikap yang tepat orang itu adalah mutasyadid untuk dirinya. Ya, dia keras dengan dirinya, dan dia memberikan banyak kelonggaran untuk orang lain. Itu sikap yang tepat. Eh, namun banyak orang terbalik. Eh, ketika membaca perbuatan orang lain, dia pakai konsep tasyadud keras. Tapi ketika dia praktek untuk dirinya sendiri, dia ye, eh, jalannya adalah tarohus. Banyak ngasih kelapangan dan kelonggaran. Ini sikap yang tidak tepat. Sikap yang tepat tasadut namun tasadut di sini bukan hulu ya. Yeah, adalah tasadut ke dalam dan tarahus inter uh, eksternal keluar. Terhadap intern dirinya maka dia tasyadud. Ambil yang hati-hati. Ngambil yang aman. Nah, untuk membaca orang lain, tarahus membacanya dengan pemakluman. membacanya dengan membaca pemakluman. cara membaca perbuatan orang lain dengan pemakluman. Oh, ya mungkin demikian. Yang boleh ambil tidak apa-apa. Untuk diri sendiri, oh ya jangan. Saya harus lebih hati-hati. Maka ya, demikian juga dalam masalah ini kain sarung yang pas semata kaki. Maka untuk diri sendiri kita katakan jangan. Ini kita katakan ujung kain yang pas mata kaki itu karai yar'a haulal ima yusiku ayakoa fihi kata Nabi. Itu daerah dekat-dekat dengan daerah yang terlarang. Kalau orang sudah dekat-dekat dengan daerah terlarang, maka gampang dia terjumus ke dalamnya untuk membaca orang lain untuk membaca orang lain ketika kita jumpai ya, orang lain apalagi orang yang uh, ya, ya, orang yang punya kedudukan yang lebih layak untuk disikapi dengan sikap husnudon ya, boleh jadi dia seorang mubalik dan apalagi terkenal dengan mubalik yang mendakwahkan kepada tauhid dan semacam itu. Maka kita baca dengan baca tarohus dengan mengedepankan pemakluman. Oh, beliau celananya pas di mata kaki. Oh, ya. Kita katakan tidak mengapa, tidak masalah. Nabi mengatakan, summa ilal ka'bain. Kemudian pas mata kaki, boleh. Famakan asfal min dalik. Nah, yang di bawah mata kaki itu yang tidak boleh. Ya, maka sikap yang tepat adalah orang itu menggunakan metode tasyadud untuk dirinya dan menggunakan metode tarakhus memberikan keringanan yang ini berarti adalah memberikan banyak pemakluman kepada orang lain. Fain abaita falhaqa lil izari fil ka'bain. Maka jika engkau enggan, maka tidak ada hak bagi ujung sarung pada dua mata kaki. Ini dimaknai oleh pensawah dengan di bawah mata kaki. Ailayahiku lil izar tidak ada hak bagi ujung kain zil untuk turun ila ka'bain. Uh, atau maaf, zilu ila turun ila sampai pada mata kaki. Wahada yufidu tahrim madalik dan kalimat ini menunjukkan haramnya pas mata kaki. Karena turun sampai mata kaki. Eh, bukan ila tahti ka'bain namun yanzil ilal ka'bain tidak tahtil ka'bain berarti turunnya turun sampai pas mata kaki maka beliau katakan kalimat ini menunjukkan haramnya hal itu ujung kain laki-laki yang pas mata kaki Pematata maka apa yang dibawa dua eh, setengah betis sampai mata kaki adalah posisi ujung kain yang sabata yang terdapat dalam hadis jawazuhu bolehnya. Dan kaum muslimin sepakat bolehnya tanpa makruh. Berdasarkan jumlah hadis di antaranya hadis Al-Ala ibn Abdurrahman dari ayahnya. Aku bertanya pada Abu Sa'id Al-Khudri tentang sarung. Maka Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan al khabiri saqatta. Engkau menjatuhkan pilihan bertanya alal khabir kepada orang yang berilmu ya, Anda mendapatkan tempat yang tepat untuk bertanya. Ya, lantas oh, beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kain sarung seorang Muslim itu sampai setengah betisnya. Wala tidak mengapa ai la junaha tidaklah dosa fima bainau antara setengah betis sampai mata kaki. Famakana asfala dan apa yang di bawah dari mata kaki itu di neraka. Dan siapa yang menyeret kainnya karena sombong, Allah tidak akan memandanginya pada hari kiamat nanti dengan pandangan kasih sayang dia Imam Ahmad. Wa mayu dan di antara hal yang sangat disayangkan dan disedihkan sebagian anak-anak muda yang safi yang tidak punya akal sehat yang sempurna Ya, mereka jika melihat ada orang yang memakai kain atau e, izar sarung sampai setengah betis, mereka olok-olok. Semalam mara'o al-robin kemudian kalau mereka melihat orang-orang barat, Ba'da fatratin setelah beberapa waktu lamanya mereka pakai celana ila rukbahti yang celananya itu cuma sampai e, lutut saja. Mereka pun bersegera berbuat sebagaimana perbuatan mereka. Lantas mereka pergi keluar Fisawari di jalan-jalan dengan celana yang cuma sampai lutut saja. Ya. Kemudian ketika orang-orang barat itu jauh mereka punya model ya, ila takete untuk memotong-motong ya, celana ini dengan taktian dengan dipotong-potong kita bahasa kita dirobek-robek Ketika ada model celana itu di robek-robek. Taktian aswaian. Dengan robek-robek yang aswai. Tidak teratur. Sebelah sana dan di sebelah sini tidak teratur. Tidak ada sistematikanya. Ini robeknya. Tidak ada polanya. Ya pokoknya asal di bolong bolong disobek-sobek. Qalladuhum aidan Fidalik Mereka pun mengikutinya dalam masalah merobek-robek celana. Fa labisu banatila maka mereka memakai bantolon celana daikah yang sempit musyasyaratan wallah alam lewati nal asfal dari bawah bisakin aswai dengan model yang tidak teratur. Maka ini semua menunjukkan adanya penyakit di hati mereka-mereka anak-anak muda ini di mana mereka berpaling bahkan mengolok-olok ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan sebaik-baik ajaran, kemudian mereka memberikan perhatian kepada kebatilan Allah dijamin ing diadaihim yang kebatilan itu datang dan berasal dari musuh mereka yaitu dari orang kafir. Ya, sebelum kita tutup dan kita akhiri, eh, pernah ada kosakata yang kita lewati di halaman 145 di paragraf sarah Engkau luhukan ala Nabi SAW jama'uhutin tir'ani. Kemudian baris yang keempat. <clears throat> Wakana yalbasu la matahu. Lakmah itu artinya adalah adatul harfi kuliha. Semua bentuk peralatan perang. Ya, semua bentuk peralatan perang. Boleh jadi tombak, boleh jadi helmnya, kemudian mirfar, kemudian pedang, kemudian derak, dan baju besi. Semua peralatan yang dipakai untuk keperluan perang, nah, itu disebut lakmah. Lak, lakmah. Ya, demikian yang kita baca kita kaji kesempatan malam hari ini wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la wa atubu ilaik